Kita hidup di sebuah zaman di mana orang-orang semakin tidak suka ilmu Allah. Mereka lebih suka ilmu dunia. Ilmu Allah yang Allah turunkan berupa Al-Quran atau berupa As-Sunnah yang tercermin dalam hidup Rasulullah SAW semakin sedikit peminatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan bahwa seseorang semakin tinggi derajatnya ketika dia mencari ilmu yang Allah turunkan. Tidak cukup seorang hanya mengaku beriman untuk menjadi mulia. Tetapi kata Allah, ada langkah lagi untuk dia menjadi mulia, yaitu memburu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah yang berbunyi yarfa'illahu Allah mengangkat seseorang karena imannya walladzina utul ilma darajat Lalu setelah dia beriman, Allah angkat lagi derajatnya karena dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga dengan orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Sampai-sampai Allah rela menegur Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW pernah bermuka masam kepada salah seorang sahabatnya yang datang untuk mencari ilmu Dialah Abdullah ibnu Ummu Maktum Jadi bagi Allah cukup sebuah kebanggaan Ketika sang hamba hadir majlis ilmu Sekalipun orang tersebut Mungkin secara strategis Tidak terlalu strategis Karena dia buta dan miskin Perhatikan Abdullah bin Maktum Dia buta Secara perhitungan kemampuan, potensi dan sebagainya, dia tidak mampu berbuat lebih. Tapi karena kehadiran di majelis ilmu, dia mencari ilmu datang untuk memburu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tiba-tiba membuka masam kepadanya karena waktu itu Nabi sedang sibuk eh, dengan pemuka-pemuka Quraisy. Diharapkan bahwa kalau mereka masuk Islam akan lebih strategis karena akan lebih mudah nanti orang lain ikut masuk Islam. Itu perhitungan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata Allah punya perhitungan lain. Ketika Nabi membuka masa, dalam perhitungan Nabi, ini lebih strategis. Karena mereka membuka Quraisy, kalau mereka masuk Islam, maka akan lebih membantu dakwah ini. Itu perhitungan Nabi. Sementara Allah uji Nabi, Allah datangkan seorang yang buta, tidak punya potensi lebih kecuali hanya dia rajin mencari ilmu dan dia datang untuk belajar quran Namun Nabi seketika membuka masam karena merasa terganggu dengan kedatangannya ketika itu langsung Allah tegur Nabi dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla anja ja'ahu al-ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Teguran luar biasa dari Allah Subhanahu Lalu setelah itu setiap nabi ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum Nabi langsung menyambutnya ahlan ya man bika ah, tabani Allah subhanahu wa ta'ala selamat datang wahai orang yang karena mu aku dikebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan Allah bangga dengan sang hamba yang hadir mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala inilah salah satu bukti bahwa kita ini bermujahadah bermujahadah mencari ilmu dan ketepatan judul yang kita bahas masih termasuk bab mujahadah yaitu bab bersungguh-sungguh mencari ilmu atau beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala.